Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu Naskah disusun oleh Tizar Sponsen Ide cerita Cece Suhyar Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Age Pada seri yang ke-9 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Hari Laksono sebagai Resi Wanayasa, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapal Wakuna tengah berusaha menghadapi tekanan-tekanan dari Anting Wulan yang menyerangnya dengan serangan-serangan hebat. Andaikan saja kekuatan itu dapat kuhadirkan segera saat ini akan sedapatku, akan ku tahan semua rasa sakit itu. Akan ku coba. Iya, akan ku coba. Raden Sakapalwaguna melayani serangan-serangan anting bulan yang membadai, melempar sesekali tubuhnya jatuh ke semak sambil mencoba untuk membangun kekuatannya. Kekuatan yang sempat menghebohkan kelompok tongkat merah. Raden Sakapal Waguna yang belum mengenal banyak tentang Aji Jala Sukma mencoba merabanya membangun kekuatan tersebut dengan menahan nafasnya beberapa saat sambil bertempur dan beberapa saat kemudian mencoba untuk mengembuskan nafasnya ke bagian khusus yaitu kepala dan sekitarnya. Dan beberapa saat kemudian antara denyut rasa sakit yang semakin meningkat, Raden Sakapal Wakuna melonjak gembira. Ah, ah, ya, ah, Berhati-hatilah di Wulan. Tenagaku ini sangatlah berbahaya. Tenaga dari Aji Jala Sukma yang belum dapat kukendalikan. Ah, kuda yang tidak sempurna karena menahan rasa sakit, Raden Sakapal Palwaguna mencoba menyerang Anting Wulan. Agaknya benar. Pukulan-pukulannya sangatlah berbahaya. Angin panas serasa menyengat kulit tubuhku. Hiat! Aku akan mencoba menghadapinya dengan Aji Banyu Cakrabuana. Hup! Di kesunyian hutan kecil pancuran sembilan mata air dewa, Jauh dari keramaian padepokan, telah terjadi pertempuran yang sangat hebat antara dua saudara seperguruan. Angin pukulan Banyu Cakrabuana mulai mengepung Raden Sakapal Wakuna. Pohon-pohon di sekitar tempat tersebut satu persatu roboh berderak. Tenaga dari Aji Jala Sukma yang dilontarkan Raden Sakapal Wakuna menderu secara serabutan ke sana kemari hingga beberapa saat kemudian Raden Sakapal Wakuna jatuh pingsan tak kuasa menahan rasa sakit dan rasa panas yang seakan-akan menggelegak dalam tubuhnya. kelak Kakang Saka berhasil mempelajari baik-baik, ia tentu akan dapat menguasai kekuatan dari Aji Jala Sukma. Hmm. Entah sampai di mana kehebatan dari Aji itu. Dan mudah-mudahan kakek Kaliman tidak marah kepadaku karena aku telah memberikan kitab itu pada Kakang Saka. Aku akan mencoba melenyapkan panas yang membara di tubuhnya. Huh? Baru saja Anting Wulan menyiapkan tenaga sakti Banyu Cakrabuana dan belum lagi ia menempelkan tangannya untuk menyalurkan kekuatan inti Banyu Cakrabuana yang mempunyai kekuatan dingin. Gadis itu melihat tubuh kakangnya yang semula membara berangsur-angsur telah mulai mereda. Agaknya panas dari kekuatan Aji Jala Sukma itu kini lenyap kembali. Ah, akan ku coba memegang tubuhnya. Iya, kekuatan panas itu dengan tiba-tiba saja lenyap. Hmm, aneh. Ah. Benar-benar oh, satu ilmu yang hebat. Ah, mudah-mudahan saja Kakang Saka akan berhasil menguasainya. Dan ah, dan ia berhasil memenuhi syarat pertama yang kuajukan. Ah, dia sudah akan membuka matanya. Sebaiknya ku tinggalkan saja tempat ini. Adi Wulan. Adi Wulan. pohon yang tumbang ini? Oh, empat pohon tumbang berserakan. Ah, ya, sebaiknya ku bereskan saja tempat ini. Mudah-mudahan tidak menjadi satu kesulitan bagiku masalah pohon ini. Beberapa saat setelah membersihkan ranting dan cabang yang berserakan, Raden Sakapalwakuna segera kembali ke biliknya untuk beristirahat. Akan tetapi, hingga hari menjadi gelap, ia tak juga dapat beristirahat. Tidak terasa lagi, hari sudah menjadi gelap. Berarti aku harus segera kembali ke pancuran sembilan mata air dewa. Eyang ingin melihat kitab ini. Mudah-mudahan ia tetap memberikan izin padaku untuk mempelajarinya. Ah. Siapa itu? Kakang, bukalah. Ini aku, Sariti. Oh, kau Sariti? Sebentar. <laughs> Kakang, aku Aku datang membawakanmu makanan, Kakang. Kulihat Kakang sejak siang tadi masuk ke dalam kamar dan tidak pernah keluar lagi. Uh, mungkin Kakang menjadi segan untuk keluar. Karena itu aku bawakan makanan untuk Kakang. <laughs> Terima kasih, Sariti. Terima kasih. Hmm, tapi aku harus segera menemui Yang Guru. Oh, uh, tapi Kakang belum makan sejak pagi tadi. Kita tiba di sini siang hari dan Kakang tidak lagi sempat makan. Ah. Uh, uh, kakang, makanlah biar sesuap dua suap. Ah, baiklah. Mari, masuklah. <laughs> aku keluar saja, Kakang. Ya? Uh, ini padepokan Kakang. Jika aku berada di sini, tentu akan timbul rekaan dan dugaan macam-macam. Uh, aku pergi, Kakang. Sariti? Ya, ada apa, Kakang? Uh, terima kasih. <laughs> aku pergi ya. Gadis itu tentu menyimpan perasaan khusus padaku. Oh, Dewata Agung. Tolonglah, semoga tidak terjadi sesuatu apapun aku dengannya. Saat itu ketika aku baru saja kehilangan Intan Pandini. Saat aku sibuk mencari mayat Intan yang hilang. Belum beberapa bulan yang lalu. Hati ini sempat tertarik dan memperhatikan gadis itu hingga jauh ke dalam. Ah, benar-benar lelaki lemah, mata keranjang. Ah, benar semua kata-katamu, di Bulan. Benar. Aku memang seorang laki-laki yang lemah, mata keranjang. Memang sepantasnya lah kau memberikan hajaran padaku. Eh, eh, eh ya. Oh, biarlah aku santap hidangan yang dibawakan oleh Sariti. Setelah menyantap hidangan yang dibawakan oleh Sariti, Raden Sakapal Waguna segera bergegas menuju ke tempat yang telah dijanjikan, sembilan mata air dewa. Bukit Batu Larang. Ada api unggun. Pastilah yang tengah menantikan aku di sana. Ah, benar. Itu yang resi. Oh, Dewa Tak Agung penguasa segala sumber suci. Tolonglah, agar yang Guru tidak menjadi marah dan kecewa Aku mempelajari kitab ini. Duduklah di sini dekatku, Saka. Banyak hal yang ingin aku bicarakan padamu. Eh, apakah kau bawa kitab itu? Iya, yang. Saya membawanya. Apakah aku boleh melihatnya? Ah, silahkan, yang. Hmm. Hmm, ya. Yeah. Sebuah kitab Aji kepandaian yang sangat hebat. Apakah aku boleh melihat dan membuktikan apa yang kau alami? Jika kau mencoba menerapkan ilmu dari kitab ini. yang boleh melihatnya. Tapi itu membutuhkan waktu yang cukup lama, yang Lakukanlah. Aku akan melihatnya. Baiklah, yang Sekian kalinya, Raden Sakapal Waguna melakukan kembali semedi khas Aji Jala Sukma. Api unggun dalam perapian kecil itu menari-nari, mengibaskan cahaya terang dan temaram berganti-ganti, membuat suasana di pinggiran hutan kecil sembilan mata air dewa demikian menyeramkan. Hmm. Kelihatannya anakku Saka tidak melakukan semedi seperti biasanya. Tidak ada napas yang keluar dari mulut dan hidungnya. Aneh. Agaknya ia sedang menahan napas. Hmm, ilmu yang aneh sekali. Akan kulihat apa yang akan terjadi dengan anakku Saka. Si Wanayasa menunggu dan memperhatikan setiap gerak-gerik perubahan yang terjadi pada diri Raden Sakapalwaguna dan ketika telah tiba saatnya, menjadi merah membara. Oh, tubuhnya menjadi semakin merah. Oh, Dewata Agung. Aku harus menolongnya. Aku harus mencoba untuk menolongnya. Hei, jangan. Jangan kau sentuh tubuh anak itu. Ah. kau pungkur. Mengapa kau melarang aku untuk menolongnya? Oh, biarkan saja. Anak itu tidak apa-apa. Tapi, tapi, oh, lihat dia menjadi pingsan. Oh, biarkan, biarkan saja. Jangan sentuh dia. Ha? Ah, Mengapa kau melarangku untuk menolong muridku? Kau memang tidak beda sebagaimana diriku. Penasaran teramat sangat menyaksikan kejadian tadi. Hah? Tapi lihatlah itu. Panas membara di tubuhnya kelihatan sudah mulai meredup. Hah? Lihatlah, kini keadaannya menjadi normal kembali. Jika saat ini kau ingin menyentuhnya, hah? ayo, silahkan. Aku tidak akan menghalangi. Ah, baiklah. Akan kulihat. Hmm. Tidak terjadi sesuatu pun pada tubuhnya. Ah. Hawa panas itu hilang dengan begitu saja. Eh, tahukah kau Wanayasa? Mengapa aku melarangmu tadi? Hmm? Nih, coba lihatlah. Lihat ini telapak tanganku. Kedua telapak tanganku ini, ayo, lihatlah ini. Ah. Nah. Apa itu? Mengapa kedua telapak tanganmu menjadi hitam seperti itu, Pungkur? Nah, ini akibat pemanjaan dari rasa penasaran Hah? seperti yang kau alami tadi. Hah? Apa? Jadi, itu adalah karena tubuh muridku. Hah? Karena ilmu jala sukma tadi. Iya, benar. Oh, setan. Ia harus segera melepaskan ilmu itu. Membuang jauh-jauh kitab itu. Aku melarangnya untuk mempelajarinya. <laughs> Eh, agaknya tidak sia-sia perjalananku eh, kemari. Ya. Tidak sia-sia. Eh. <laughs> aku dapat bertemu dengan orang bodoh sepertimu <laughs> dan menyelamatkan anak itu. Eh, apa maksudmu, Tua Gila? Eh, Wanayasa, biarkan anak itu mempelajari kitab itu. Itu adalah sebuah kitab Mahasakti. Sebuah aji yang sangat dahsyat. Tanah Pasundan kelak akan kehadiran seorang tokoh sakti lagi. Dan tokoh itu lahir kembali dari padepokanmu, dari Gua Larang. Ah, tapi Haji itu adalah... <laughs> ah, lucu. <laughs> lucu sekali kau ini, Wanayasa. Hah? Kau adalah seorang resi yang dikenal arif oleh seluruh pendekar tanah Pasundan. Tapi sikapmu terhadap muridmu, terhadap persoalan ini benar-benar memalukan benar-benar memalukan. Ha? Ya. Apa yang sebenarnya ingin kau buat? Ha? Ya? Ha? Eh. <laughs> ah, dengarlah Wanayasa. Hmm. Rasanya tidak pantas jika aku bicara banyak padamu. Ha? Kau adalah seorang yang mengerti, seorang resi. Akan tetapi, ah, baiklah aku ulangi ya. Mungkin saat ini karena terlalu banyak yang kau pelajari, kau jadi keblinger. Dengarlah, Wanayasa. Hmm. Tidak ada satu ilmu pun yang jahat. Tidak ada satu ilmu yang hitam. Semua ilmu itu sama. Semuanya tidak berbeda. Nah, letak perbedaannya adalah pada diri pemiliknya. Apakah aku harus meneruskan kalimat-kalimat ini? Kalimat-kalimat yang seharusnya menjadi milikmu, milik seorang resi. Nah, eh, ataukah kau sudah tidak mempercayai muridmu lagi? Atau kau memang tidak berhasil membina seorang murid seperti dia? Hingga kau menjadi ketakutan seperti itu. Eh, cukup, cukup, cukup. Ah. Ah, cukup makanya berbawa dari ilmu itu telah membuat aku menjadi lupa segala-galanya. Ya, ya, ya, ya. Kau benar. Kau benar, Pungkur. Ya, aku akan biarkan dia memiliki dan mempelajarinya. Jika memang sudah jodoh anak itu, akan dapat menguasai ilmu aneh itu. <laughs> Ataukah kau merasa cemburu dengan ilmu itu? Ha? <laughs> kau cemburu karena anak itu memperhatikan jala sukma dan bukan kincir metumu, ha? Hmm. Mungkin. Mungkin dugaanmu itu benar, Pungkur. Iya, iya, iya. Uh, Wanayasa, hmm. aku mendengar kabar burung. Kabar dari burung-burung yang terbang yang turun hingga ke pundakku. Ah, <laughs> bahwa kau kini telah menguasai kincir metu tingkatan ke sepuluh. Itu apa benar apa? Bagaimana itu Wanayasa? <laughs> Kau telah salah terka pungkur. Aku ini belum menguasai sepenuhnya ilmu itu. <laughs> Kau pasti mendustaiku, Wanayasa. <laughs> eh, tolonglah, aku ingin sekali merasakan kehebatan ilmu yang hanya ku dengar dari mulut ke mulut. Tingkatan ke 10 kincir metu yang dasar itu harus kurasakan. Hah? ah, ayolah, bersiaplah Wanayasa. Ya, sudahlah, Punggur. Aku tidak ingin bertempur. Ah, tidak bisa, tidak bisa. Aku ini sudah datang jauh-jauh dari kali pucang. Hah? Ayo, bersiaplah. Yep, siap. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang kemudian terjadi di Gua Larang? Untuk mengetahui jawabannya, Ikutilah kisah babat tanah leluhur ini dalam episode ke-12 Awal Kebangkitan Mataram Hindu yang dipersembahkan oleh Bombat dan Prokol bersama trio tersanggar cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. Pada seri yang ke-10 ini menampilkan Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, Hari Laksono sebagai Resi Wanayasa, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Idris Apandi sebagai Eyang Kaliman, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ki Parang Pungkur yang berhasil memperingatkan Resi Wanayasa akan bahayanya dari Aji Jala Sukma, kemudian memaksa Resi Wanayasa untuk mempertunjukkan Aji Kincir Metu tingkatan ke-10. Ki Parang Pungkur tidak mau mengerti apapun alasan Resi Wanayasa. Ia menyerang, memaksa Resi Wanayasa untuk bertempur dengannya. harus mempertunjukkan aji itu kepadaku, Wanayasa. Hah? Ayo, ya, ah, ayo Wanayasa, tunjukkanlah. Hah? Apakah kau memang demikian pelitnya? Demikian kikirnya pada sahabat yang telah jauh-jauh datang dari kali pucang. Hah? Hai, Ya, agaknya ya. memang tidak ada pilihan lain jika aku berhadapan denganmu kecuali menuruti apa maumu, tua gila. <laughs> Begitulah, itu baru namanya sahabat yang baik. Hah? Ayolah, Wanayasa. Hau, ya. Hati-hatilah, hati Iya. Hanya dengan tegak berdiri, Resi Wanayasa menyerang kiparan Pungkur. Tangan kiri menyilang di depan dada, dan tangan kanan dengan dua jari yang mengacung diputar dan menyerang dengan mengeluarkan angin yang membadai. Wanayasa. Tiba-tiba, serangan-serangan dari Resi Wanayasa menjadi semakin menghebat di luar perkiraannya. Tubuh Resi Wanayasa kini cepat berpindah-pindah sambil melontarkan serangan-serangannya yang membadai. mana membuat Kiparang Pungkur menjadi pontang-panting, melompat sana-sini, berusaha menghindari serangan dari Resi Wanayasa. Ah, cukup, cukup Wanayasa, cukup. ah, <laughs> cukup. Oh, <laughs> luar biasa. Luar biasa sekali kincir metumu itu, Wanayasa. Seranganmu yang membadai itu cukup hebat. Tapi gerak perpindahan kakimu membuat serangan hebatmu itu datang dari segala penjuru. Hah, agaknya jika kau teruskan beberapa jurus lagi, aku aku sudah jatuh tergeletak di tanah. Hei, hei, asik menonton kau rupanya. Oh, Kau sudah sadar, Saka. Ah, coba kau tolong rapikan kembali perapian yang telah berantakan itu. Baik, Eyang. Hmm. Duduklah lebih dekat lagi, Saka. Hangatnya perapian ini menyelamatkan tubuhmu dari serangan nyamuk-nyamuk malam. Hmm, iya, kemari. Ha. <coughs> Berterima kasihlah kau pada Ki Jika tidak karena dia, aku tentu tidak ikhlas dan rela kau mempelajari ilmu jala sukma. Ah, jadi jadi yang mengizinkan saya mempelajari ilmu ini. Uh, aku tidak melarangnya. Uh, aku tidak melarangmu, Saka. <laughs> Kau tidak usah cemburu, Wanayasa. <laughs> Kau masih mempunyai banyak murid. Bukankah masih ada Setakeling, Dampu Awuk, dan juga... Uh, uh, kau tidak usah menyebutnya. Oh, iya, iya. Aku tidak berani menjajarkan kincir metuku ini dengan Banyu Cakrabuana. Anting Wulan memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari yang kumiliki saat ini. Begitukah? Aku kira kincir metu tingkatan ke-10 yang kau miliki saat ini tidak akan kalah hebatnya dengan Banyu Cakrabuana. <laughs> Hmm? Eh. Bagaimana bisa kau tahu itu, Bungkur? Kepandaian anting bulan sudah dapat menjajari guruku, mamang kuraya serta Jerangkong itu. Eh, lalu apakah kau kira kincir metumu ini akan dapat dengan mudah ditundukkan oleh mereka? Hah? Aku kira tidak, Wanayasa. Kelak kau akan membuktikan sendiri kedahsyatan dari ilmumu itu. <sighs> ya, ya. Saka, Pelajarilah kitab Jala Sukma dengan sebaik-baiknya. Berhati-hatilah. Aku tidak ingin terjadi sesuatu dengan dirimu. Ya, Yang. Untuk itulah saya mohon petunjuk dari Yang. Saya mohon pengarahan dari Yang. Aku tidak mengerti tentang Jala Sukma. Dan lagi kitab itu tidaklah berjodoh denganku. Mana boleh aku turut mempelajarinya? Hah? Tidak. Kau pelajarilah sendiri dengan baik-baik. Aku percaya kau adalah muridku yang pandai. Kau akan sanggup. Pasti akan sanggup menguasainya. Ah, ya. Lalu bagaimanakah dengan keadaan yang menimpa saya setiap kali saya melakukan semedi? Oh, Berapa kali kau telah melakukannya? Tidak kurang dari enam kali. Hmm, iya, iya, iya. Aku rasa aku tidak salah jalan. Aku kira itu adalah jalan yang memang harus kau lalui. Karena kau tidak merasakan akibat apapun setelah rasa sakit dan rasa panas itu hilang. Hah? Bukankah tidak ada gangguan di tubuhmu? Sama sekali tidak, Yang. Nah, jika begitu, Kau boleh melanjutkannya. Kau boleh teruskan langkah-langkah berikutnya. Ikutilah petunjuk-petunjuk dalam kitab itu secara hati-hati. Akan saya lakukan, Yang. Nah, jika begitu, ah, aku kira sudah cukup kita berangin-angin malam di sini. Ayolah kita kembali. Tamuku ini yang telah jauh-jauh datang harus kujamu dengan sebaik-baiknya. <laughs> Rupanya kau masih ingat juga adab dan sopan santun, ah. <laughs> Pinggiran hutan kecil sembilan mata air dewa menjadi sunyi kembali. Perapian kecil telah dipadamkan sebelum rombongan itu pergi meninggalkan tempat tersebut. Udara di sekitar perapian itu menjadi sempurna kembali. Dingin mencekam, kabut menyelimuti hampir setiap sudut hutan dan sela bebatuan. Tiba-tiba di keremangan malam itu, terlihat sesosok tubuh yang ramping mendekati sisa perapian yang masih mengepulkan sisa-sisa asapnya yang tipis yang bergelut menjadi satu dengan kabut di sekitarnya. Oh, untunglah Kipungkur berhasil menyadarkan Eyang Guru dan Kakang Saka mendapatkan tempat yang baik, tempat yang tepat untuk mempelajari Aji Jala Sukma. Dengan demikian, aku dapat tenang aku dapat meninggalkannya di sini. Aku akan kembali sewaktu-waktu untuk melihat dan menjenguk keadaan Kakang Saka. Eyang Guru akan dapat mengawasinya jauh lebih baik dari aku. Ya, aku akan mencari sebuah gua untuk tinggal beberapa waktu di Bukit Batu Larang. Hup! setan itu dan juga gurunya jerangkong hidup. Aku akan mencari tempat jauh di pinggir sebelah sana. Uh, mudah-mudahan setan karma pala tidak merecoki aku lagi. Uh, iya, aku akan memilih kuah yang terbaik, yang cukup besar dan nyaman untuk kutinggali dalam waktu yang panjang. Bukit Batu Larang dikenal juga dengan nama Bukit Seribu Gua. Bukit Batu Larang merupakan sekumpulan bukit batu yang luas, cadas dan lembah bebatuan yang tidak ditumbuhi oleh sepucuk pohon pun. Puluhan, bahkan ratusan gua besar dan kecil bertebaran memenuhi setiap bagian dan sudut Bukit Batu Larang. Gua ini cukup nyaman untuk kutempati. Panjang dan berkelok. Karena itu, cahaya dari perapian kecil ini tidak menembus hingga jauh keluar gua. Ya, aku dapat beristirahat dengan tenang di sini. Ah, hmm. Malam sudah larut. menguasai kitab Jala Sukma. Kau harus berhasil, Kakak. Harus berhasil. Oh. Andikan kakek datang dan memberikan petunjuk, tentu semuanya akan berjalan dengan lancar. Anting Wulan yang menjadi kelelahan setelah seharian diliputi oleh ketegangan mengintai kakangnya dan juga dua tokoh sakti, gurunya Resi Wanayasa dan juga Kiparang Pungkur. Akhirnya ia tak kuasa menahan rasa kantuknya, lalu tertidur pulas. Oh, bocah bodoh, tidak tahu adat Mengapa kau tidur saja di situ dan tidak bangkit menyambutku? Ah, ah, kakek? Ya, aku kakekmu. Memangnya kenapa? Kenapa kau melongo, ha? seperti itu. Kakek? Ah, saya, saya tidak menyangka kakek akan datang dengan tiba-tiba ke tempat ini. Ah, ada apa, kakek? Bagaimana? Apakah kau sudah berhasil menguasai securus dua curus dari kitab Jalan Sukma? Uh, ah, saya, uh, uh, saya. Ah, ada apa? Kenapa kau menjadi gugup seperti itu, cucu? Hmm. Uh, maafkan saya, kek. Maafkan saya. Ah, kenapa kau minta maaf? Aku bertanya tentang kitab itu tentang Haji Jalan Sukma. Apakah kau belum memulainya? Hah? Belum mencoba mempelajari kitab itu? Ah, saya... Ah, saya belum, kek. Belum. Ah, kitab itu... Kitab itu telah saya berikan pada Kakang Saka. Hah? Kitab jalan Sukma kau berikan pada orang lain? Hah? Bukankah ku berikan kitab itu untukmu? Untuk kau pelajari isinya? Maafkan saya, kek. Maafkan saya. Kenapa kau memberikan kitab itu pada orang lain? Siapakah orang itu? Sahabat muka Atau kekasihmu? Hmm? Uh, iya, benar, Kek. Saya memberikan kitab itu pada Kakang Saka, orang yang sangat saya cintai. Ah, lalu di manakah orang itu? Mengapa kau tidak bersamanya, bersama orang yang kau cintai itu? Dia berada di Gua Larang, tengah mempelajari kitab itu. Hmm, tapi mengapa kau tidak bersama-samanya? Uh, saya... Eh. Apakah dia tidak mencintaimu? Hingga kau pergi menyingkir ke tempat seperti ini. Saya... Tidak, Kek. Dia mencintai saya. Dan saya juga mencintainya. <laughs> Bagaimana mungkin kalian saling menyintai? tapi berpisah seperti ini. <laughs> Kau mendustaiku, cucu. Uh, sesungguhnya, Kakek, saya mencintainya. Dan ia juga mencintai saya. Benar, dia mencintai saya. Mencintai dengan sepenuh hati. Saya mencintainya, Kek. Dan dia juga mencintai saya dengan sepenuh hati. Ah, saya mencintainya. Ah, ah, aku, aku bermimpi. rupanya aku bermimpi. sayang sekali. Seandainya saja kakek benar-benar datang, ingin sekali aku memohon bantuannya untuk memberikan petunjuk pada Kakang Saka. Bulan cucuku. Ah, kakek. Kitab itu memang berjodoh baginya. Aku tidak menyalahkanmu. Anak itu akan berhasil menguasainya. Aku rela jalan sukma kitab keluarga Kitab utama dari nenek moyangmu menjadi miliknya, dipelajari olehnya. Ah, kakek. Aku akan mencoba mengawasinya. Kakek. Ah, kakek. Ah, aku aku telah berteriak. Ah, mudah-mudahan suaraku tidak keluar terlalu jauh dan tidak menjadikan kesulitan bagiku. Kakek Kaliman akan memberikan petunjuk padanya. Berarti, tak ada lagi yang aku khawatirkan. Kakang Saka akan dapat menguasai Aji Jalak Sukma dengan sebaik-baiknya. Aku akan mencoba memeriksa daerah sekitar gua persembunyian dengan aji empat arah pembeda geraku sebelum tidur. Aku tidak ingin mendapatkan kesulitan dalam tidurku. Anting Bulan kemudian memeriksa daerah di sekitar gua persembunyiannya dengan aji empat arah pembeda gerak setelah ia menjadi yakin akan keamanannya. Barulah ia merebahkan diri dan tidur. Nah, para pendengar sekalian, apakah kisah selanjutnya? Kisah dari dua remaja yang digelut oleh cinta dan masalahnya. Dan bagaimana pula dengan kisah dari Raden Purbaya dan Cempaka? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah babat tanah leluhur ini dalam episode ke-12 Awal Kebangkitan Mataram Hindu yang dipersembahkan oleh Bombat dan Prokol bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.